Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qa'idatu tsalitsah kaidah yang ketiga أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia yang berbeda-beda cara beribadah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat manusia yang berbeda-beda cara beribadah mereka yaitu khususnya bangsa Arab atau penduduk Makkah lebih khusus lagi di masa tersebut mereka adalah orang-orang yang berbeda ibadah mereka minhum man ya'budul malaikah di antara mereka ada yang menyembah malaikat wa minhum man ya'budul anbiya'a dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi wassalihin dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budu al-ahjar wal ashjar. Dan di antara mereka ada yang menyembah batu-batuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamara. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya dan beliau tidak membeda-bedakan di antara mereka. Inilah kaidah yang ketiga yang akan membantu kita insyaallah taala untuk memahami hakikat tauhid dan perbedaannya dengan kesyirikan. Syekh rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia di masa tersebut mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja dalam keadaan mereka itu bermacam-macam sesembahan mereka. Jadi tidak satu macam saja Bukan hanya penyembah berhala Tetapi Berbagai macam Bentuk atau Tuhan yang mereka sembah Di masa tersebut Dan Rasulullah SAW Tidak membeda-bedakan di antara mereka Artinya semua dianggap kafir Semua dianggap musyrik Semuanya harus diajak masuk Islam Dan diperangi Apabila mereka tidak mau masuk Islam apa maksud beliau menyebutkan kaidah ini? Maksudnya adalah untuk menjelaskan kepada kita bahwa mempersekutukan Allah dengan siapapun atau dengan apapun itu semuanya sama. Semuanya adalah termasuk kategori syirik dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk diperangi seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah tujuan beliau adalah untuk membantah syubhat atau pemahaman sebagian orang apabila mereka diajak mentauhidkan Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah atau meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan maka mereka mengatakan bagaimana bisa dikatakan syirik padahal kita berdoa kepada para wali Syirik itu kan kalau berdoanya kepada berhala. Itu syubhat mereka. Itu anggapan mereka. Syirik itu kalau yang disembah adalah patung, berhala dan yang semisalnya. Tetapi kalau yang disembah adalah wali, berdoanya kepada wali, tawakalnya kepada wali atau berharap kepada para nabi, bersandar kepada para malaikat, itu menurut mereka bukan kesyirikan bukan kesyirikan dan pada kaidah yang sebelumnya tujuan mereka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah terbantah Syekh menyebutkan dua ayat yang pertama Az-Zumar ayat ketiga bahwasannya hakikat tujuan mereka beribadah kepada para wali untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah itu sama persis dengan perbuatan kaum musyrikin dahulu sebagaimana firman Allah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ucapan mereka kami tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut kecuali agar mendekatkan kami mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya surat az-zumar ayat ketiga Kemudian alasan mereka untuk mendapatkan syafaat itu juga persis seperti alasan orang-orang musyrik dahulu. Mereka menyembah selain Allah wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah dan mereka berkata yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat terhadap kami di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-18. Nah, sekarang syubhat mereka lain lagi. Mereka katakan, bagaimana kamu menyamakan antara para wali dengan berhala? Jadi, pertama mereka menolak kebenaran, tidak mau meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, mereka menuduh orang yang melarang mereka melakukan syirik berarti telah menyamakan antara para wali yang mereka persekutukan dengan Allah dengan berhala-berhala tersebut. Maka ini tentunya salah kaprah. Yang dipersamakan di sini bukanlah yang mereka sembah. Tetapi yang dipersamakan adalah perbuatan syiriknya. Perbuatan syiriknya sama. Yang manusia sembah ya berbeda-beda. Bahkan orang-orang Nasrani menyembah manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Iya. Tidak mungkin kita menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan berhala. Tetapi perbuatan mereka menyekutukan Nabi Isa alaihissalam dengan Allah dan perbuatan kaum musyrikin menyekutukan berhala-berhala dengan Allah itu sama. Tidak ada bedanya. Semuanya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kesyirikan. Dan buktinya buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang menyembah berbagai macam sesembahan, termasuk juga ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh, dan semuanya beliau perangi. Tidak beliau perkecualikan. Iya. Jadi dahulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada yang menyembah orang-orang soleh, bahkan menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah para rasul atau para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja, tidak ada bedanya kesyirikan di masa ini dan kesyirikan di masa dahulu. Jadi bukan sekarang saja mereka angkat para wali sebagai sesembahan mereka untuk mereka tujukan permohonan-permohonan mereka, tawakal mereka, harapan mereka atau rasa takut mereka dahulu juga sudah ada. Kemudian beliau sebutkan dalil secara global, kemudian dalil secara terperinci. Adapun secara global kata beliau rahimahullah, "Wad dalilu qauluhu ta'ala" Dalil yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tidak membeda-bedakan apakah yang menyembah para wali maupun yang menyembah berhala, yang menyembah malaikat maupun yang menyembah setan, yang menyembah batu-batuan, pepohonan maupun yang menyembah para nabi. Tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang diistimewakan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Wa yakuna ad-dinu lillah surat Al-Baqarah ayat ke-193 dalam ayat yang lain wa yakunad dinu kulluhu lillah kata Allah Subhanahu wa taala dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama menjadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala atau bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata Perhatikan jamaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum" dan perangilah mereka. Mereka semuanya. Tidak ada pengecualian. Dikatakan dengan kalimat mereka. Ini sifatnya umum, mencakup seluruhnya, tidak ada pengecualian. Kemudian, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Adapun dalam ayat al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih apa namanya? lebih berat daripada pembunuhan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah mengajak kepada kekufuran. Mengajak kepada kekufuran ataupun kekufuran itu sendiri. Dan fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala Perhatikan Kalimat fitnah di sini. Kata Allah, hatta la takuna fitnatun. Sampai tidak ada lagi fitnah dalam bentuk nakirah. Artinya kalimat umum sehingga mencakup segala sesuatu, tidak memberikan pengecualian. Wa yakuna dinu lillah sampai agama seluruhnya hanya milik Allah. Dalam ayat yang lain, wa yakuna dinu kulluhu lillah Agama yang dimaksudkan adalah ibadah. Ibadah seluruhnya hanya boleh dipersembahkan kepada Allah yang satu saja. Maka kesimpulannya ayat yang mulia ini memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi seluruh kaum musyrikin sampai tidak ada lagi kesyirikan dengan segala bentuknya. Dengan segala bentuknya tidak ada lagi pengecualian dan ibadah hanya milik Allah tidak diboleh diberikan kepada siapapun. Tidak boleh diberikan kepada siapapun. Jadi dari ayat ini ada tiga sisi pendalilan yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memerangi segala bentuk kesyirikan di masa tersebut tidak membeda-bedakan. Yang pertama kata Allah waqatiluhum dan perangilah mereka. Ini sifatnya umum. Tidak ada pengecualian. Hatta la yakuna fitnah sampai tidak ada lagi fitnah. Kalimat fitnah dalam konteks nakirah atau dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah maka sifatnya juga umum. Mencakup segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga wa yakuna dinu lillah dan agar agama seluruhnya atau ibadah seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga sisi dari ayat ini yang menunjukkan keumuman diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua kaum musyrikin maksudnya mereka semuanya dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai orang-orang kafir sehingga perlu, mereka perlu didakwahi untuk masuk Islam dan diperangi. Baik. Ini dalil secara umum yang menunjukkan semua bentuk kesyirikan tidak ada bedanya. Jadi sama saja mempersekutukan Allah dengan para wali dan mempersekutukan Allah dengan berhala. Adapun dalil-dalil secara terperinci kata Syekh rahimahullahu taala wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu taala dalil adanya penyembahan terhadap matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam surat Fussilat ayat ke-37. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tetapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan bulan dan menciptakan langit dan bumi menciptakan malam dan siang kalau benar-benar kalian hanya beribadah kepadanya atau menciptakan segala sesuatunya tersebut kalau kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Jadi ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa dahulu ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Jadi bukan saja patung sesembahan mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita melakukan solat pada ketika matahari mulai terbit sampai dia betul-betul naik yaitu lebih tepatnya setinggi satu tombak satu tombak itu kurang lebih 2 meter baru kita boleh sholat sunnah kemudian ketika matahari terbenam sampai betul-betul dia hilang tenggelam baru kita boleh sholat maghrib Kenapa? Karena di waktu itu adalah waktu para penyembah matahari sujud kepadanya. Para penyembah matahari sujud kepadanya di dua waktu tersebut. Ketika dia sedang naik dan ketika dia sedang turun. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat di dua waktu tersebut. Baik. Walaupun pendapat yang sahih Solat yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah solat yang tidak memiliki sebab. Apabila solat memiliki sebab maka boleh. Misalkan kita masuk di masjid maka ada sebab untuk solat tahiyatul masjid. Maka insyaallah taala ini pendapat yang kuat dibolehkan. Wallahu alam. Kemudian kata beliau rahimahullah wa dalilul malaikah Adapun dalil adanya penyembahan terhadap malaikah adalah qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wala ya'murukum aw wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat ke-80. Ayat ini menunjukkan adanya orang-orang yang menyembah malaikat dan para nabi sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang mereka. Lebih khusus lagi yang sudah diketahui oleh semuanya dahulu di masa tersebut sudah ada orang yang menyembah Nabi Isa, kaum Nasrani. Kaum Nasrani kan ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak sedikit para sahabat yang tadinya beragama Nasrani seperti sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Siapa yang mereka sembah? Seorang nabi. Yang mereka sembah adalah seorang nabi. Maka kata Syekh, "Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala." Dalil adanya penyembahan terhadap para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam." Dan tatkala Allah berkata wahai Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah apakah betul engkau dulu pernah mengatakan jadikanlah aku Engkau dulu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Maka apa jawab Nabi Isa alaihi salam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau tidak patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak padanya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakannya tentu engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara gaib. Surat Al-Maidah ayat ke-116. Ini adalah ayat yang Allah turunkan berbicara tentang apa yang Allah akan katakan dan jawaban Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat kelak. Agar orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam segera tersadar dan bertobat kepada Allah. Jadi ayat ini ditujukan kepada mereka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah berdakwah terhadap orang-orang Nasrani di masa tersebut. Siapa yang mereka sembah? Seorang Nabi. Jadi tetap saja dilarang. Wa dalilu salihina qauluhu ta'ala. Adapun dalil penyembahan terhadap orang-orang saleh terhadap orang-orang saleh secara umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه orang-orang yang mereka sembah itu sangat menginginkan kepada Allah suatu wasilah yakni satu amal soleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah siapakah di antara mereka yang paling dekat kepada Allah dan mereka mengharap rahmat Allah serta takut kepada azabnya surat Al-Isra ayat ke-57 ayat ini ulama ada dua penafsiran kata Allah dan orang-orang yang mereka sembah itu mereka sendiri berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah wasilah wasilah yang dimaksud di sini adalah amal soleh ini adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ulama menjelaskan siapa mereka yang dimaksud di sini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam dan ibunya serta Uzair. Jadi Nabi Isa alaihi salam, ibunya dan Uzair. Nabi Isa alaihi salam dan ibunya disembah oleh orang-orang Nasrani. Uzair disembah oleh sebagian orang Yahudi. Maka kata Allah, kenapa mereka menyembah orang-orang tersebut sedangkan mereka sendiri menyembah Allah. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah mereka itu para jin. Para jin yang tadinya kafir. Kemudian mereka disembah oleh manusia dan mereka senang disembah oleh manusia. Dan manusia sebagian mengira jin itu adalah khadam mereka, pembantu mereka. Ya. Khadam istilah mereka ya, pembantu mereka. Walaupun yang benar khadam atau khadim. Ya. Pada hakikatnya merekalah yang diperbudak oleh para jin tersebut. Nah, jin-jin seperti ini sebagiannya di masa Rasulullah SAW mereka masuk Islam. Kemudian mereka menjadi jin-jin yang soleh. Mereka beribadah kepada Allah. Tetapi orang-orang yang menyembah mereka masih tetap saja beribadah kepada mereka. Jadi kesimpulannya apa? Mereka adalah jin yang soleh. Artinya apa? Di masa dahulu bukan penyembahan terhadap berhala saja. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah jin yang soleh. Iya. Kata beliau rahimahullah, "Wa dalilul ahjari wal asyjari qauluhu ta'ala." Adapun dalil penyembahan terhadap batu-batuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatal ukhra?" Terangkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Maksudnya apa ayat ini? Terangkan kepadaku, apakah mereka bisa memberi manfaat kepada kalian sehingga kalian menyembahnya? Ini takdir ayat ini. Ulama menjelaskan hakikatnya yang mereka sembah ini adalah batu-batuan dan pepohonan. Ini tiga berhala terbesar orang-orang Quraisy dahulu. Lat, Uzza dan Manat. Ini tiga berhala terbesar mereka. Iya. Siapa itu Allat? Allat itu dia adalah tadinya seorang yang soleh atau seorang yang baik, suka menumbuk gandum. Kemudian dia suguhkan kepada para jamaah haji. Ketika dia meninggal dunia, orang-orang membangun kuburannya. Kemudian beribadah di kuburannya lama kelamaan dia disembah. Lama kelamaan dia disembah, yaitu kuburannya yang disembah yang sudah dibuat patung di situ. Ini alat. Adapun Al-Uzza, Al-Uzza itu adalah pepohonan yang ada di lembah Nakhlah. Itu terletak antara Makkah dan Taif. Terletak antara Makkah dan Taif. Jadi Al-Uzza itu adalah pepohonan yang mereka buat seperti kuil. Kemudian ada penjaga-penjaganya dan di situ ada syaitan yang menipu manusia. Menipu manusia. Bagaimana bentuk penipuannya? Bikin hal yang aneh-aneh. Kadang buat penampakan atau bikin suara yang aneh-aneh atau sering minta tumbal kalau mereka tidak berikan tumbal, maka dia minta korban. Demikian. Akhirnya mereka takut. Mereka takut. Iya. Padahal itu hanyalah pepohonan biasa, tapi ada setannya di situ. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga manat. Manat ini adalah batu besar yang terletak di Gunung Kudaib antara Makkah dan Madinah. Iya. Ini tiga berhala terbesar dahulu. Hakikatnya adalah orang saleh yang kemudian dibuat patungnya dan diagungkan kuburannya, kemudian pepohonan dan batu besar. Iya. Ini dalil yang menunjukkan adanya penyembahan terhadap batu-batuan dan pepohonan. Kemudian setelah Fatuh Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan untuk menghancurkan Al-Lat. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menghancurkan Al-Manat. Kemudian Uzza diperintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkannya. Semuanya hancur, berantakan dan tidak ada satupun yang sanggup melawan orang yang menghancurkannya. Iya. Jadi itu nasib sesembahan orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Demikian pula hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yaitu tentang kisah para sahabat yang waktu itu banyak yang baru masuk Islam berangkat menuju peperangan Hunain. Kata sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Dan kami ketika itu adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Artinya baru masuk Islam. Karena ini terjadi setelah Fathu Makkah. Banyak orang yang baru masuk Islam. Dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW berangkat ke perang Hunain dengan membawa 12.000 pasukan, 10.000 yang berasal dari Makkah, uh, dari Madinah dan 2.000 yang berasal dari dari Makkah dan banyak diantaranya orang-orang yang baru masuk Islam. Iya. Yeah. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan kaum musyrikin ketika itu memiliki sebuah pohon sidrah yang mereka beriktikaf di sekitarnya. Maksudnya mereka mengharapkan berkah dari pohon tersebut sehingga mereka beriktikaf untuk beribadah di sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat. Sampai-sampai pohon itu dikatakan dzatu anwat, pohon untuk digantungkan senjata-senjata. Famararna bisidratin. Kami pun melewati pohon sidrah tersebut. Fakulna ya Rasulullah. Maka kami berkata wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Buatkanlah pohon zatu anwat sebagaimana yang mereka miliki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu akbar innaha sunan Beliau bertakbir tanda takjub dan marah terhadap ucapan mereka. Mereka minta dibuatkan pohon untuk mencari berkah seperti yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Mereka mencari berkah dari pohon tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu akbar." Sesungguhnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu. Kultum walladhi nafsi biyadih Yang kalian ucapkan Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Kama qalat Banu Israel li Musa Seperti Yang diucapkan Bani Israel kepada Musa Ij'al lana ilahan kama lahum alihah Qala innakum qawmun tajhalun Apa kata Bani Israel kepada Musa? Buatkanlah kami sesembahan Sebagaimana sesembahan-sesembahan Yang mereka miliki Padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Tatkala mereka melewati para penyembah berhala, mereka bilang kepada Musa, "Tolong buatkan kami berhala seperti milik mereka." Maka ucapan Bani Israel ini, "Tolong buatkan kami tuhan sesembahan" disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan buatkanlah kami pohon untuk mencari berkah. Oleh karena itu, mencari berkah dari sesuatu yang Allah tidak menetapkan keberkahan padanya termasuk kesyirikan. Dan itu bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar apabila seseorang meyakini sesuatu tersebut dapat memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah syirik besar. Dan syirik kecil apabila dia meyakini sesuatu itu hanyalah sebab sedang Allah yang memberikan keberkahan kepadanya. Ini kaidah. Barang siapa meyakini sesuatu memiliki berkah padahal itu adalah sesuatu yang tidak Allah ciptakan mengandung berkah kepadanya, maka dia telah melakukan syirik. Atau dia mengharapkan berkah atau meminta keberkahan pada sesuatu yang tidak Allah tetapkan keberkahan padanya. Maka dia telah melakukan syirik kepada Allah disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Bani Israel, "Wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan atau patung yang disembah sebagaimana yang mereka miliki." Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Beliau berkata sesungguhnya kalian adalah satu kaum yang benar-benar bodoh. Dari sini jemaah sekalian, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kesyirikan itu asalnya dari kebodohan. Pangkal kesyirikan adalah kebodohan. Kebodohan terhadap ilmu tauhid tidak bisa membedakan tauhid dan kesyirikan Inilah yang menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Makanya tugas seorang penuntut ilmu untuk mendalami ilmu tauhid, mengamalkannya dan menyebarkannya di tengah-tengah umat. Ini sebab munculnya berbagai macam kesyirikan. Bahkan kata Imam Luqayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala ke, segala kejelekan. Kebodohan adalah pangkal segala kejelekan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latarkabunna sanana man kana qablakum." Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka hadis ini mengingatkan kita bahaya tasyabbuh. Bahaya menyerupai orang-orang kafir. Di antara bahayanya yang terbesar adalah dapat menjerumuskan ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Ya, Andai saja mereka mengikuti orang-orang kafir di sini tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Rawahu Tirmidzi wa Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kesimpulannya hadis ini beliau ingin berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa adanya orang-orang yang menyembah pepohonan di masa tersebut jadi penyembahan mereka itu tidak satu macam saja penyembahan mereka atau Tuhan yang mereka sembah atau yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka bukan hanya patung-patung itu saja tetapi banyak macamnya banyak macamnya termasuk para malaikat, para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ada yang menyembah para wali, maka tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin dahulu. Dengan segala macam bentuk penyembahan. Termasuk salah satu bentuk penyembahan yang sangat agung adalah berdoa. Bahkan telah kita sebutkan ulama seluruhnya sepakat Barang siapa yang menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, maka dia kafir. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebab dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan beribadah kepadanya dan melarang kesyirikan, juga pelarangan itu dalam bentuk umum. Seperti yang sudah kita bahas dalam kitab Salasatul Usul, pada surat An-Nisa ayat ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an dan beribadahlah kepada Allah serta janganlah kamu menyekutukannya dengan syai'an syai'an kalimat nakirah dalam konteks pelarangan kalimat nakirah fi siyag an-nahyi fatufidul umum maka dia bermakna umum mencakup apapun mencakup apapun semuanya terlarang bahkan juga dikatakan para ulama Keumuman dalam ayat ini mencakup semua bentuk ibadah. Apa saja? Tidak ada pengecualian. Kalau solat, zakat, haji itu kepada Allah tapi berdoa boleh kepada penghuni kubur? Tidak. Semuanya. Syai'an apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak maupun sedikit, kecil maupun besar, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insya Allah kita akan masuk kaidah yang terakhir. Kaidah yang keempat dari kitab Al-Qawaidul Arba.